dalam kitab beliau tali lusa liki ila Alfiyati bin likin beliau masih berada dalam pembahasan mengenai fa'il kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan ahkamul mahsuri min fa'ilin au maf'ulin yaitu hukum-hukum yang berlaku bagi sesuatu yang dimaksur ya sesuatu yang dihasr sesuatu yang dikhususkan sesuatu yang difokuskan dalam jumlah baik yang dikhususkan itu berupa fa'il ataupun berupa maf'ul Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-240 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa ma bi illa au bi inna man hasar akhir wa qad yasbiqu in qasdun dhahar Beliau mengatakan apa-apa yang dihasar apa-apa yang dikhususkan, apa yang difokuskan dalam jumlah. Nah, ma di sini bisa berupa fa'il atau maf'ul. Jadi baik yang dikhususkan itu berupa fa'il atau maf'ul dan mengkhususkannya, menghasarnya itu dengan illa atau dengan innama akhir. Maka letakkanlah di akhir jumlah. Wa yasbiqu in qasdun dhahar. Walaupun sesuatu yang dihasar dengan illa atau innama itu hukum asalnya diakhirkan Wa biku in qasdun dhahar Akan tetapi terkadang dapat diletakkan di awal, artinya tidak diakhirkan. Kapan itu? In qasdun dhahar Jika maksud dari penghasarannya, pengkhususannya, fokusnya itu maksudnya jelas, tampak dari jumlah tersebut. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan bait ini ذكر في هذا البيت موضعا واحدا من مواضع وجوب تقديم الفاعل على المفعول Dalam bait ini Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan salah satu keadaan atau salah satu posisi yang mewajibkan didahulukannya fa'il dari maf'ul. Kemudian wa maudian min mawadi'i wujubi taqdimil maf'uli 'alal fa'ili. Dan dalam bait ini juga Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan salah satu kondisi atau salah satu posisi yang mewajibkan didahulukannya maf'ul atas fa'il. Jadi dalam satu bait ini itu menjelaskan wajibnya didahulukannya fa'il atas maf'ul, sekaligus menjelaskan keadaan di mana wajib mendahulukan maf'ul atas fa'ilnya. Kapan itu? Wa huwa ma idza kana failu awil maf'ulu mahsuran bi innama au bi illa yaitu ketika fa'il atau maf'ul yang ada pada suatu jumlah itu dihasar, difokuskan atau dikhususkan dengan innama atau dengan illa. Kemudian beliau melanjutkan wadzalika li'anna kullama qusida hasruhu istahaqqat ta'khir. Karena setiap kata yang dimaksudkan untuk dihasr. Ya, setiap kata yang dimaksudkan untuk dihasr, dikhususkan, difokuskan, itu haknya itu diletakkan di akhir jumlah. Fa'ilan kana au maf'ulan. Baik itu berupa fa'il atau berupa maf'ul. Au ghairahuma atau selain dari fa'il maupun maf'ul. Maka ketika dimaksudkan untuk dihasr, itu haknya itu berada di akhir jumlah. Fa'idha khusiral fa'ilu ukhira. Maka kalau yang diingin dihasar, dikhususkan itu adalah fa'il, maka ukhira, fa'il tersebut yang diakhirkan. Wa wajaba taqdimul maf'uli karena fa'il itu diletakkan di akhir, maka saat yang saat tersebut wajib mendahulukan maf'ul atas fa'il. Kita lihat catatan kaki Al-qasru wal hasru bima'nan wahidin. Makna qasr dan hasr itu maknanya sama. Ya, kita sering mendengar qasr ataupun hasr. Biasanya itu menunjukkan makna yang sama. Wa huwa takhsisu syai'in bi syai'in. Yaitu mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu. Ya, jadi ada sesuatu yang dikhususkan dengan sesuatu. Bi tariqin maksusin. Ya, dengan metode yang khusus juga. Apa contoh metode yang khusus tersebut? mislu atau misla innama walistithnai ba'dan nafi wa ghairihima. Contoh metode khusus untuk mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu itu adalah dengan menambahkan innama atau walistithnai ba'dan nafi atau memberikan istithna pengecualian setelah penafian. Ya, contohnya dengan illa di sini wa ghairihima dan juga ada metode-metode yang lain. Kita kembali ke atas. Nahwu contoh dari fa'il yang dihasr la yanfa'ul mar'a illal amalus salihu la yanfa'ul mar'a illa illal amalus salihu ya la yanfa'ul mar'a illal amalus salihu tidak ada yang bermanfaat bagi seseorang, melainkan amal yang soleh. Maka di sini perhatikan, al-mar'a itu adalah maf'ul bagi yanfa'u. Kemudian al-amalu di sini adalah fa'il bagi yanfa'u. Dalam jumlah ini itu al-amalu dikhususkan ya bagi al-mar'a. Karena ini yang dikhususkan dihasr. Arti fa'illah yang dihasr. Wajib diletakkan di akhir. Karena fa'il wajib diletakkan di akhir, maka maf'ulnya yaitu al-mar'a itu wajib diletakkan di awal. Kemudian wa innama yanfa'ul mar'a al-amalus salihu wa innama yanfa'ul mar'a al-amalus salihu. Dan sesungguhnya yang bermanfaat bagi seseorang itu hanyalah amalan salih. Ya. Yang bermanfaat bagi seseorang itu hanyalah amalan salih. Ada bermakna hanya, ya khusus. Maka di sini karena yang dikhususkan itu al-amalus salihu, itu sebagai fa'il bagian fa'u wajib diletakkan di akhir. Sedangkan al-mar'a didahulukan. Karena jika misalkan dikatakan yanfa'ul amalus solihu al-mar'a. Amalan yang solih itu bermanfaat bagi seseorang. Itu tidak menunjukkan hasar di situ. Tidak menunjukkan kekhususan. Mengapa? Bisa jadi ada hal-hal lain yang bermanfaat bagi seseorang selain amalan soleh. Tapi dengan melakukan hasor seperti ini, maka penutur memaksudkan yang bermanfaat bagi seseorang hanya amalan yang soleh. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat ke-28. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innama yakhshallaha min al ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu hanyalah para ulama. Maka perhatikan di sini sifat takut kepada Allah itu dikhususkan hanya bagi ulama. Maka lafat al-ulama'u Ya, atau di sini fal ulama'u fa'ilu yakhsha. Maka lafat al ulama'u itu adalah fa'il bagi fi'il yakhsha. Mengapa? Li'annal gharada qasrul khasyati 'alal ulama'i. Karena maksud dari ayat ini adalah mengkhususkan sifat takut kepada ulama. Berarti hanya ulama yang memiliki sifat takut kepada Allah. Itu maksud dari ayat ini. Karena kalau dikatakan ulama Allah, para ulama itu takut kepada Allah, maka ada kemungkinan yang selain ulama juga takut kepada Allah. Tetapi di sini ayat ini mengkhususkan sifat takut kepada Allah itu hanya pada para ulama. Kita lihat catatan kaki Maaf, ini yang tadi ya? Kalau catatan kaki yang sebelumnya, Hada huwal mawdi'ul awalu mimma yajibu fihi taqdimul maf'uli 'alal fa'ili. Yang tadi yang fa'il dihasar diakhirkan tadi itu salah satu ya diantara salah satu keadaan yang mewajibkan didahulukannya maf'ul atas fa'il. Wal mas'alatu tsaniyatu ta'ti qoriban. Sedangkan permasalahan yang kedua akan datang sebentar lagi. Sedangkan yang tadi al-qasru wal bi ma'nan wahidin. Qasr dan hasr itu memiliki makna yang sama. Wa huwa takhsisu syai'in bi syai'in. Mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu. Bitoriqin makhsusin dengan cara yang khusus, dengan metode yang khusus. Mislu contohnya innama walistithna ibad dan nafi wa ghairihima yaitu mengkhususkan dengan innama atau istisna setelah penafian dan selain keduanya. Wa qad yajuzu taqdimul mahsuri bi illa ala maf'ulihi. Tadi sudah dijelaskan bahwa asalnya yang dihasar itu wajib diletakkan di akhir. Tetapi di sini dijelaskan kondisi yang lain yang mengecualikan. Wa qad juzu taqdimul mahsuri bi illa ala maf'ulihi. Dan terkadang diperbolehkan mendahulukan mahsur. Ya, namun dimaksur dengan apa? Illa. Ya, di sini pembahasannya hanya illa. Jadi boleh mendahulukan maksur bi illa di sini berarti fa'ilnya. Fa'il boleh fa'il yang dimaksud dengan illa itu boleh didahulukan atas maf'ulnya. Berarti menyelisihi hukum asal tadi. Kapan itu? Idza hiya taqaddamat ma'ahu wa sabaqathu. Yaitu ketika iya ya. Ini hiya ini maksudnya ke illa Ya, ketika illa taqaddamat, ya illa diletakkan di awal ma'ahu. hu-nya ini kembalinya ke mahsur berarti fa'il. Yaitu ketika illa dan fa'ilnya itu didahulukan. Wa sabaqathu dan illanya itu mendahului fa'ilnya. Intinya syaratnya yaitu illa itu betul-betul terletak setelah fiil. Ya, jadi fiil, illa, kemudian fa'il, baru maf'ulun bihi. Maka pada saat itu boleh mendahulukan uh, eh, maksur, yaitu fa'il atas maf'ulnya. Contohnya nahwu la yanfa'u al amalul hamidu al mar'a la yanfa'u al amalul hamidul mar'a. Maknanya sama sebetulnya, tidak ada yang bermanfaat bagi seseorang melainkan amalan yang terpuji atau hanya amalan terpujilah yang bermanfaat bagi seseorang. Namun yang dimaksud di sini kita lihat susunannya setelah fi'il yanfa'u kemudian illa dulu. Nah, setelah illa baru fa'il kemudian baru maf'ul. Kalau seperti itu boleh fa'il didahulukan atas maf'ulnya, walaupun yang dihasar di sini adalah fa'il. al amalu fa'ilun mahsurun. Maka lafat al-amalu adalah fa'il yang dihasar. Bi'illa, dengan illa. Kemudian wajaza taqaddumuhu li'adamil labsi. Mengapa boleh didahulukan di sini? Boleh didahulukan fa'il atas maf'ul karena tidak adanya kesamaran, ya tidak adanya kerancuan dalam jumlah. Mengapa li'anna wujuda illa qablahu dalilun ala annahu huwal mahsuru. Karena adanya illa sebelum fa'il itu menunjukkan menjadi dalil bahwa fa'il tersebut adalah yang di hasr. Kalau tidak ada ilah, tidak tampak hasarnya. Ya, seperti contohnya, nah, ini yang layak. Atau ya intinya kalau tidak ada ilah di situ, itu tidak tampak hasarnya. Kemudian beliau melanjutkan, Bikhila fil mahsuri bi innama. Nah, ini berbeda dengan yang dihasar dengan innama fa innahu yata'akhkharu anha. Maka kalau hasarnya menggunakan innama, fa'il itu harus diletakkan di akhir dari il dari innama, ya. Jadi innama itu karena berada sebelum fiil ya. Maka semuanya yaitu fiil, fa'il dan maf'ulnya itu ada setelah innama. Tidak tampak mana yang dihasar di situ. Karena itu, fa'il itu wajib diakhirkan dari maf'ulnya. Falau kutima lam yu'lam tumuhu. Karena kalau misalnya fa'il itu didahulukan, itu tidak tampak ya, tidak dapat diketahui bahwa itu adalah fa'il yang dihasar yang didahulukan. Ya, kalau tidak eh, contohnya ya, contohnya di atas Tadi, "Innama yanfa'ul mar'a al-'amalus shalihu." Ya, sesungguhnya yang bermanfaat bagi seseorang hanya amalan solih. Kalau misalnya dibuat "innama yanfa'ul 'amalus solihul mar'a", itu tidak tampak. Ya, tidak tampak bahwa al-'amalus shalihu itu yang dihasr. Kita lanjutkan. Wa minat taqdimi ma'a illa qaulus syairi. Dan contoh mendahulukan fa'il atas maf'ul ketika penghasarnya itu illa. Itu adalah ucapan seorang penyair. Di mana penyair tersebut mengatakan ma'aba illa laimun fi'ladzi karamin wala jafaqattu illa jubbaun batola. Penyair tersebut mengatakan, tidak ada yang mencela perbuatan orang yang mulia, melainkan orang yang ya, pelit atau kikir. Ya, tidak ada yang mencela perbuatan orang yang mulai, melainkan orang yang kikir. Wala jafaqattu illa jubbaun batola dan tidak ada yang takut kepada ya pahlawan atau tidak ada yang menjauh maaf ya tidak ada yang menjauhi pahlawan melainkan orang yang penakut maka yang menjadi syahid dari syair ini itu adalah ma'aba illa laimun fi'ladzi karomin di sini ada Eh, penghasaran ya di hasar itu adalah laimun ya orang yang kikir dan pelit jadi tidak ada yang mencela perbuatan orang mulia melainkan orang yang kikir atau pelit atau dikatakan yang mencela perbuatan orang yang mulia hanya orang yang pelit maka laimun adalah mahsurnya di sini tetapi mahsurnya diletakkan sebelum maf'ul yaitu fi'la kenapa karena illanya diletakkan di depan. Ya, illanya diletakkan sebelum fa'il. Maka boleh fa'il kemudian maf'ulnya itu diletakkan seperti ini atau fa'il diletakkan sebelum maf'ul. Demikian juga bait setelahnya wala jafaqattu illa jubbaun batola. Jubbaun adalah fa'il bagi jafa. Kemudian batola itu maf'ul bagi jafa. Walaupun maksurnya itu fa'il jubbaun, tetapi tidak perlu diletakkan di akhir. Kenapa? Karena illanya diletakkan sebelum fa'il. Kemudian beliau menjelaskan, atau kita lihat catatan kaki terkait syair ini. Laimu yang dimaksud dengan laim tadi, al-muradu bihi asyahihu wal bakhilu, asyahihul bakhilu. Yang dimaksud dengan Laim dalam bait tadi itu adalah asyahih orang yang pelit dan al-bakhil orang yang kikir. Kemudian Jafa wa Jafa ba'uda. Ya Jafa itu ba'uda, ya jauh. Jubbaun jabanun. Ya jubbaun adalah jabanun, pen, penakut. Wal makna, makna dari syair tersebut la ya'ibu amalal kirami illa asyihaul li'amu. Ya la ya'ibu amalal kirami illal asyihaul li'amu. Tidak ada yang mencela amalan perbuatan orang yang mulia, melainkan orang-orang yang pelit dan kikir. Maka di sini digunakan cara yang umum, yaitu amala itu sebagai maf'ul diletakkan di awal. Kemudian al ashihau sebagai fa'il dan yang dimaksur, dikhususkan di sini, itu diletakkan di akhir. Kemudian wala yabta'idu 'anil abtali illal jubana'u dan tidak ada yang menjauh dari para pahlawan melainkan para penakut. Mengapa? Lianna ashabas sifatil mutanafirati la yata'alafuna. Karena orang-orang yang memiliki sifat yang berlawanan itu tidak akan berkumpul atau tidak akan bersatu. Ya, karena tadi orang mulia dengan orang yang kikir itu berlawanan dan pahlawan dan penakut juga berlawanan. Kita kembali ke atas. Fakuttimal fa'ilul mahsuru bi illa fil maudi'aini. Maka fa'il yang dihasar dengan illa itu didahulukan pada dua penggalan bait ini, yaitu laimun dan jubbaun. Wa huwa dalilun liman yujizu dzalika. Maka syair ini itu menjadi dalil bagi para ulama nahwu yang memperbolehkan mahsur yang berupa fa'il itu didahulukan atas maf'ulnya. Wa idza husiral maf'ulu ukhira. Kalau tadi yang dihasar itu fa'ilnya. Nah, di sini kalau maf'ul yang dihasar maka wajib diakhirkan. Wa wajaba taqdimul fa'ili, maka fa'il itu wajib didahulukan. Sawa'an kanal hasru bi'innama au biillah Ya, sama saja baik penghasrannya, pengkhususannya itu menggunakan in nama atau dengan illa. Nahwu contohnya la yaqulul muslimu illa sidqa. Seorang muslim tidak akan bertutur yang mengatakan kecuali kebenaran. Ya, atau mudahnya seorang muslim hanya akan mengucapkan kebenaran. Maka yang dihasar di sini adalah as karena yang dihasar as maka wajib diakhirkan. Dudukannya maf'ul dan wajib diakhirkan. Maka al-muslimu sebagai fa'il wajib didahulukan. Kemudian innama yaqulul muslimu as sama ya. Sesungguhnya seorang muslim hanya akan mengucapkan kebenaran. As-sidqa sebagai maf'ul yang dihasar wajib diletakkan di akhir maka al-muslimu sebagai fa'ilnya itu wajib didahulukan. Wa qad yajuzu taqdimul mahsuri bi illa ala fa'ilihi. Dan terkadang diperbolehkan mendahulukan mahsur, dalam hal ini maf'ul, mendahulukan maf'ul yang dihasar dengan illa atas fa'ilnya. Ini seperti tadi, terkadang boleh. Kapan itu? Idza hiya taqaddamat ma'ahu. Ya, dan jika itu ketika illa itu didahulukan bersama dengan maf'ul yang dihasar tadi. Nahwu contohnya la yaqulu illa sidqal muslimu. Ya artinya sama, seorang muslim tidak akan mengatakan melainkan kebenaran atau seorang muslim hanya akan mengucapkan kebenaran. Maka lafat as walaupun dia dimahsur yang asalnya harusnya diletakkan di belakang, ini boleh didahulukan atas fa'ilnya. Mengapa? Karena ada illa di situ yang didahulukan bersama dengan as sidqa Qala syairu, seorang penyair berkata, Tazawwattu, tazawwattu min layla bitakli misa'atan. Bitakli misa'atin. Tazawwattu min layla bitakli misa'atin fama zada illa di'fa ma bi kalamuha. Saya telah bersiap-siap untuk berbicara dengan Laila sesaat saja. Kemudian ya tidaklah itu atau tidaklah ucapan Laila itu menambahkan melainkan justru menambah ya kelemahan yang ada pada diriku. Atau kita lihat catatan kaki. Al-makna, makna dari syair ini, Tazawwattu min Laila bitaklimiha sa'atan. Saya telah bersiap-siap untuk berbicara dengan Laila sesaat. Walakinna dzalika zadani Ya kan tetapi hal tersebut justru menambahkan syauqon ya pada diriku ya walakin nadhalika zadani syauqan akan tetapi berbincang sesaat tersebut itu justru menambahkan rasa rindu yang ada pada diriku wazada qalbi ishti'alan dan justru uh, menambah ya, bara atau panas yang ada pada hatiku kita kembali ke atas nah maka di sini apa syahidnya? Fakut timal maf'ulul mahsuru illa Maka pada penggalan bait yang kedua, kita lihat maf'ul yang dimahsur dengan illa, yaitu lafat di'fa, wa huwa di'fa, alal fa'ili. Ya. Maka lafat di'fa itu sebagai maf'ul yang dimahsur dengan illa, itu didahulukan atas fa'ilnya. Ya. Wa huwa kalamuha apa fa'ilnya yaitu lafat kalamuha. Mengapa boleh? Karena illa dibawa ke depan ya bersama dengan di'fa. Wa hadza makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa ma bi illa au bi inna man hasar akhir ila akhirih. Ai maksudnya man hasara bi illa au bi innama min fa'ilin au maf'ulin. Jadi apa-apa yang dihasar dengan illa atau dengan innama, baik itu berupa fa'il ataupun berupa maf'ul. Fa'innahu yajibu ta'khiruhu. Maka yang dihasar dengan illa atau innama itu wajib diakhirkan. Wa qad yataqaddamul mahsuru idza dhaharal maqsudu. Dan terkadang yang dihasar itu boleh didahulukan atas ya boleh didahulukan. Kalau fa'il yang dihasar fa'il boleh didahulukan atas maf'ul. Kalau maf'ul yang dihasar boleh didahulukan atas fa'il. Kapan itu? Ketika idza dhaharal maqsudu. Jika maksud penghasarannya itu jelas. dzalika idza kanal hasru bi illa. Akan tetapi Kondisi ini hanya dapat dilakukan ketika yang menghasar yang dihasarkan itu dihasar dengan illa. Kemudian beliau melanjutkan min masaili taqdimil maf'uli di antara permasalahan didahulukannya maf'ul. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau bait yang ke-241 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan wa sya'a nahwu khafa rabbahu Umar wa syadza nahwu zana nauruhu syajar dan banyak didapati atau banyak tersebar di antara orang Arab ucapan semisal khafa rabbahu Umar. Ya asalnya khafa rabbahu Umaru. Yaitu Umar takut kepada robnya. Apa yang diperhatikan di sini? Perhatikan, ada di sini khofa sebagai fi'il. Kemudian robba sebagai maf'ulun bihi. Robba ini mengandung domir. Ya, lafat robba mengandung domir yaitu hak. Nah, domir hak tersebut itu kembalinya ke siapa? Yaitu ke Umaru. Ya, Umaru sebagai fa'il. Artinya secara dohir kalamnya kita lihat bahwa hak yang ada pada robbahu itu kembali kepada sesuatu yang belum diucapkan atau diucapkan setelahnya. Ya, khofa robbahu Umaru. Ya. Asalnya khofa, takdirnya khofa robba Umaro Umaru. Ya, jadi hak itu kembalinya kepada sesuatu yang diucapkan di akhir. Padahal kita tahu hukum asalnya yang namanya domir, itu kembalinya kepada sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Tetapi di sini kembalinya kepada sesuatu yang setelahnya. Nah di sini sya'a banyak ditemui di ucapan orang Arab. Artinya boleh. Ya mengapa boleh? Karena kita tahu bahwa Umaru di sini fa'il. Yang namanya fa'il secara rutbah, secara kedudukan, tingkatan, itu lebih dahulu daripada maf'ul. Artinya asalnya apa? Khofa umaru robbahu. Ya, asalnya seperti itu. Karena secara kedudukan itu lebih awal, maka boleh hak tersebut itu kembali kepada Umar. Karena Umar di sini fa'il. Secara kedudukan lebih awal daripada maf'ul. Maka walaupun secara lafat itu letaknya di awal ya robahu di sini, tapi secara rutbah, secara kedudukan itu roba letaknya di akhir karena dia maf'ul. Hukum asalnya penyebutannya fi'il, fa'il baru maf'ul. Kemudian wasyadza ya dan sedikit atau dan juga tidak dapat dikiaskan eh, di antara orang Arab apa itu nahwu? Ucapan yang semisal zana nauruhus syajar. Ya, zana nauruhus syajaro. Pohon tersebut ya diperindah dengan bunga-bunga yang ada pada pohon tersebut. Ini apa bedanya dengan yang sebelumnya? Maka di sini kita lihat juga zana itu fiil, nauru itu fa'ilnya. Hak yang ada pada nauru itu kembalinya kemana? Ke asyajaro, sesuatu yang disebutkan setelahnya. Nah bedanya di sini, yang disebutkan di awal itu fa'il, dan yang disebutkan di akhir itu adalah maf'ul. Dan yang namanya fa'il itu asalnya atau secara rutbah itu letaknya memang di awal. Dan asyajaro sebagai maf'ul itu secara rutbah, secara kedudukan, itu letaknya memang harusnya setelah fa'il. Maka hak di sini itu kembalinya kepada sesuatu yang secara lafat ada di belakang, dan secara rutbah atau kedudukan juga ada di belakang. Ya, maka hukum asalnya, nanti akan dibahas, itu tidak boleh. Hanya boleh di syair saja. Maka itu syad. Ya, sangat sedikit ditemui di kalangan orang Arab. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan bait ini Dzakara fi hadzal baiti mas'alataini muta'alliqataini bimaudu'i taqdimil maf'uli. Ibnu Malik rahimahullah taala dalam bait ini menyebutkan dua permasalahan yang berkaitan dengan kondisi di mana maf'ul itu didahulukan. Kita lanjutkan. Al-ula, permasalahan yang pertama, idashtamalal maf'ulu ala domirin yarji'u ilal fa'ili. Yaitu ketika maf'ul itu mengandung domir yang kembalinya kepada fa'il. Ya, jadi maf'ul itu mengandung domir yang kembalinya kepada fa'il jaza taqdimul maf'uli wa ta'khirul fa'ili. Maka boleh didahulukan maf'ul dan mengakhirkan fa'ilnya. Nahwu contohnya atta wajibahu at-talibu. Pelajar tersebut itu mengerjakan tugasnya. Wal aslu dan asal dari jumlah ini adalah at-talibu wajibahu. Sama artinya pelajar tersebut mengerjakan tugasnya. Maka di sini kita lihat bahwa e, eh, wajibah itu adalah maf'ul yang mengandung domir. Domir ha yang kembalinya kepada, kembalinya kemana? Yaitu kepada at-talibu sebagai fa'il. Maka di sini boleh mendahulukan maf'ul dan mengakhirkan fa'il seperti ada wajibahu at-talibu atau boleh juga mengikuti cara membaca yang atau cara menulis yang mengucapkan yang umum yaitu fa'il dulu ada talibu wajibahu. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat ke-24 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya qala ta'ala hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha yaitu ah, hingga ya, apabila bumi itu telah ya, mengambil perhiasannya. Ya, sempurna keindahannya dan kemudian setelah itu wazayyanat ya, memakai perhiasannya itu. Nah, di sini itu susunannya adalah susunan yang umum yaitu akhodatil ardu zukhrufaha. Setelah fiil kemudian ada fa'il yaitu lafat al ardu Kemudian ada zuhrufaha. Zukhrufa ini mengandung domir, yaitu ha, yang kembarnya kepada fa'il, yaitu al-ardu. Falau qila fi ghairil qur'ani. Kalaulah dikatakan, namun tentu saja bukan dalam Al-Quran, mungkin dikatakan dalam jumlah biasa, akhodat al ardu, ya artinya sama, bumi mengambil atau menampakkan perhiasannya, la jaza, maka boleh. Ya, jadi karena maf'ullah yang mengandung domir yang kembalinya kepada fa'il. Wa innama jaza dhalika. Ya. Dan memang apa yang menjadi alasan dibolehkan hal tersebut ya diperbolehkan hal tersebut wa in kana fihi audud dhamiri ala mutaakhirin ya walaupun dalam jumlah yang seperti itu itu terdapat domir ya atau domir yang kembalinya kepada sesuatu yang diucapkan setelahnya. Seperti tadi ada wajibahu atau libu haknya kembali kepada atolib disebutkan setelahnya. Atau akhodat zukhrufahal ardu, hanya kembalinya kepada al-ardu yang disebutkan setelahnya. Mengapa boleh? Li'annal fa'ila wa in ta'akhkhara fahuwa mutaqaddimun rutbatan. Karena fa'il itu walaupun disebutkan di akhir, tetapi secara rutbah, secara kedudukan, secara level, ya, itu letaknya di awal. Karena fa'il itu asalnya diletak disebutkan sebelum maf'ul. Li'annal asla fihi an yattasila bil fi'li. Karena asalnya yang namanya fa'il itu bersambung dengan fi'il, ya disebutkan langsung setelah fi'il. Ya asalnya seperti itu. Fadhamiru a'idun ala mutaakhirin lafdhan mutaqaddimin rutbatan. Maka domir yang ada pada maf'ul tersebut itu kembalinya kepada sesuatu yang secara lafat itu diletakkan di akhir, yaitu fa'il akan tetapi mutaqaddimin rutbatan, akan tetapi secara rutbah, secara kedudukan, fa'il itu letaknya di awal. Wahada makna qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wasya'anahwu khofa rabbahu Umar. Ay, maksudnya, kathura fi lisanil arabi taqdimul maf'ulil mustamili ala domirin banyak ditemukan di ucapan orang Arab didahulukannya maf'ul yang mengandung domir. Dan apa kekhususan domirnya? Ya'udu ilal fa'ilil muta'akhiri. Yang domir tersebut kembalinya kepada fa'il yang diletakkan di akhir. Farabbahu mansubun alat ta'zimi. Maka lafat robba di sini itu mansub alat ta'zim sebagai pengagungan. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Huwa filistilahin nahwiyi maf'ulun bihi mansubun. Lafat robba tadi, kalau secara istilah nahwu, itu adalah maf'ulun bihi yang mansub. Walakin yuqalu dhalika. dan tetapi tadi disebutkan mansubun ala ta'zimi. Mengapa? Min babil adabi. Ya, karena bentuk adab kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak disebutkan maf'ulun bihi, tetapi disebutkan mansubun ala ta'zimi. Karena kalau maf'ulun bihi, itu bisa jadi ada kesan menjadi objek dari suatu perbuatan. Ya, untuk menghindari makna yang mengurangi keagungan Allah, maka disebutkan mansubun alat ta'zimi. Kita kembali ke atas. Wa Umaru fa'ilun. Dan lafat Umaru itu fa'il. Al-mas'alatu thaniyatu. dan permasalahan yang kedua idashtamalal fa'ilul mutaqaddimu ala domirin ya'udu ilal maf'ulil mutaakhiri yaitu ketika fa'il yang didahulukan fa'il yang disebutkan lebih dulu itu mengandung domir yang kembalinya kepada maf'ul yang diletakkan di akhir. Nihwu contohnya, Qora'a sahibuhul kitaba. Ya, pemilik kitab tersebut itu membaca kitab. Maka di sini, sahibu itu fa'il mengandung domir ha yang kembalinya kemana? Kepada al alkitabah yang disebutkan belakangan sebagai maf'ul fahada mamnu'un fin nathri. Maka yang seperti ini terlarang dalam prosa atau dalam ucapan sehari-hari kita itu tidak boleh penyebutan seperti ini. Jaizun fi syi'ri, akan tetapi boleh dalam syair. Karena dalam syair itu biasanya hukum-hukumnya berbeda. Wa yajibu taqdimul maf'uli 'alal fa'ili. Ya, kalau yang seperti ini kalau dalam uh, nazar dalam prosa itu wajib mendahulukan maf'ul atas fa'ilnya. Fatakulu, maka engkau katakan, Qoro al-kitaba sahibuhu. Kitab tersebut dibaca oleh pemiliknya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-124 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idzi wa idzi batala ibrahima rabbuhu dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Robnya. Maka di sini perhatikan lafat Ibrahima adalah maf'ul. Kemudian lafat Robbu di sini itu adalah fa'il yang mengandung domir hak yang kembalinya kepada maf'ul. Ya, mengikuti tadi koro al-kitaba sahibuhu. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-44 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Kullama ja'a ummatar rasuluha Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap rasul yang datang kepada umatnya atau setiap umat yang didatangi oleh rasulnya. Maka di sini juga sama. Rasulu itu sebagai fa'il bagi ja'a itu mengandung domirha yang kembalinya kepada maf'ul yaitu ummatan. Wa hadhihi hiyal mas'alatu tsaniyatul lati yajibu fiha taqdimul maf'uli 'alal fa'ili. Maka ini adalah permasalahan yang kedua ya, di mana perma dalam permasalahan ini wajib untuk mendahulukan maf'ul atas fa'il. Id lau ta'akhkharal maful bihi la'adat dhamiru 'ala mutaakhirin lafdhan wa rutbatan. Sedangkan jika maf'ul di sini diakhirkan, maka domir yang dikandung oleh fa'il tersebut, itu akan kembali kepada suatu kata yang secara lafat itu diakhir dan secara rutbah, secara kedudukan, itu juga diakhir Karena maf'ul kedudukannya setelah fa'il. Wahada la yajuzu. Dan ini tidak diperbolehkan dalam ucapan umum orang Arab. Jadi tadi qara'a sahibul kitaba itu tidak boleh. Wa qad warada fi syi'ril arabi amsilatun adat dhamiru fiha. Akan tetapi ya ada dalam syair orang Arab contoh-contoh di mana dhamir yang dikandung oleh atau ada pada fa'il itu kembali kepada maf'ul yang diakhirkan. Ya minal fa'ilil mutaqaddimi ilal maf'ulil mutaakhiri. Yaitu domir yang ada pada fa'il yang didahulukan, itu kembalinya kepada maf'ul yang diakhirkan. Wala da'iya limuhakatiha fin nasri. Maka tidak perlu bagi kita untuk menghikayatkannya dalam nasr. Nah, tidak perlu dikiaskan fatuhfadhu bila ta'wilin wala yuqasu 'alaiha. Maka cukup dihafalkan atau dijaga tanpa perlu ditakwil. Ya, jadi kalau ada syair ya dihafalkan, tidak perlu ditakwil, diambil hukum nahwunya tidak perlu. Wala yuqasu 'alaiha dan juga tidak perlu dikiaskan. Wa minha qaulu Hassanin radhiyallahu anhu dan di antara contoh syair orang Arab yang mengandung atau yang ada fa'il yang mengandung domir yang kembalinya kepada maf'ul yang datang setelahnya. Itu adalah ucapan Hasan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Walau anna majadan akhladat tahra wahidan, minan nasi abaqa majaduhud tahra muta'ima. Maka di sini Hasan radhiyallahu anhu beliau mengatakan dan walaupun ya sesungguhnya kemuliaan itu berdiam di seseorang di antara manusia pada suatu masa abaqa majduhud dahra muta'ima. Ya pada masa tersebut kemuliaan kemuliaannya itu kekal atau kemuliaan muta'im itu kekal ada pada muta'im. Ya. Maka di sini yang menjadi syahid adalah abqa majaduhu muta'iman. Ya abqa majaduhu muta'iman. Majadu di sini adalah fa'il yang mengandung domir ha yang kembalinya kepada muta'iman. Padahal muta'iman adalah maf'ul. Sehingga domir ha tersebut kembali kepada lafat muta'iman yang secara lafat itu ada di akhir. Dan secara rutbah itu juga ada di akhir. Kita lihat catatan kaki. Al-muradu muta'imu benu adiyin. Yaitu muta'im bin adi. Ahadu ajwadi Makkata. Beliau adalah salah seorang dermawan di kota Mekkah. Wal makna dan makna dari syair tersebut. Innahu la baqa ali ahadin fi hadihil hayati mahma yakun nafi'an linnasi. Artinya, ya tidak ada yang kekal bagi seseorang di kehidupan ini, walaupun dia itu bermanfaat atau memberikan manfaat bagi manusia. Wa qawluhu dan ucapan dari Hasan, walau anna majadan, majadan ismu anna. Ya, majadan kedudukannya sebagai isim anna. Wa jumlatu akhlada khobaruha. Dan jumlah akhlada sebagai khobarnya wa anna ma'a ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin dan anna dan jumlah yang masuk ke dalamnya itu dapat ditakwil sebagai masdar marfu'un ala annahu fa'ilun li fi'lin mahdzufin itu ditakwil sebagai masdar yang marfu' sebagai fa'il bagi fi'il yang dihapus wa taqdiru dan takdirnya walau sabata ikhladu majadin sahibuhu. Ya, jadi ikhladanya itu ditakwil sebagai masdar ikhladu dan ikhladunya itu adalah fa'il bagi fi'il yang dihapus yaitu sabata. Ya, walau sabata ikhladu majadin eh, sahibahu. Ya, walau sabata ikhladu majadin sahibahu. Kemudian kita lanjutkan. Fa'akhorol maf'ula muta'iman anil fa'ili majaduhu. Maka Hasan radhiyallahu anhu mengakhirkan maf'ul muta'iman dari atas fa'ilnya, yaitu majaduhu. Ma'a annal fa'ila qadittasola bidomirin ya'udu alal maf'uli. Padahal fa'il tersebut itu mengandung domir yang kembalinya kepada maf'ul. Wa qawlul akhari, dan ucapan penyair yang lain yang menjadi syahid bagi hukum ini. Lamma ra'a talibuhu mus'aban zu'iru wa kadalau sa' wa kadalau sa'adal maqduru yantasiru. Ya, lamma ra'a talibuhu mus'aban dhu'iru wa kada law sa'adal maqduru yantasiru. Yaitu ketika orang-orang yang mengejar Mus'ab bin Zubair itu melihat Mus'ab. Ya. Kemudian Zu'iru, mereka kemudian justru merasa takut. Wa kada law sa'adal maqduru yantasiru Ya, walaupun tadinya itu mereka ya hampir menang, ya, tapi Mus'ab bin Zubair itu justru memperoleh kemenangan. Kalau kita lihat catatan kaki Talibuhu domirun nasbi ya'udu ala Mus'ab bin Zubairi radhiyallahu anhuma. Talibu tadi itu adalah eh, fa'il bagi ro'a. Dan tolibuhu hak yang ada di situ adalah domirun nasab. Domir nasab yang kembalinya kepada Mus'ab bin Zubair. Yang disebutkan setelahnya. Ya, Mus'ab itu Mus'aban di situ sebagai maf'ul bagi ro'a. Kemudian wal makna makna dari syair ini annalladzina qasadu mus'aban likitalihi orang-orang yang bermaksud memerangi Mus'ab. Akhadahumul khawfu. Itu ditimpa rasa takut. Wa kadayan tasiru. Dalam keadaan ya hampir menang. Lianna khawfahum minhu a'zamu wasilatan lintisarihi alaihim. Karena rasa takut dari orang-orang tersebut, itu menjadi sarana ya atau perantaraan yang lebih besar bagi kemenangan Mus'ab atas orang-orang tersebut. Maka kita kembali ke atas. Fat domir, wat domiru fil fa'ili, dan doir, domir yang ada pada fa'il talibuhu, ya'udu alal maf'ulil muta'akhiri. Kembalinya kepada maf'ul yang diakhirkan. Wahuwa qawluhu mus'aban, yaitu ucapan penyair tersebut mus'aban itu adalah maf'ulnya. Wa hadza ma'na qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala. Wa syadza nahwu zana nawruhu syajar. Ai maksudnya syadza fi kalamihim taqdimul fa'ilil muttasili bidomiril maf'ulil mutaakhiri. Yaitu sangat sedikit di ucapan orang Arab mendahulukan fa'il yang bersambung dengan domir yang kembalinya kepada maf'ul yang diakhirkan. Wal muradu binahwi zada wal muradu binahwi zada zana nauruhu syajara dan yang dimaksud dengan ucapan zana nauruhu syajara yaitu adalah kullu kalamin fihi dhamirun ittasala bil fa'ilil mutaqaddimi wa huwa aidun 'alal maf'ulil mutaakhiri yaitu setiap ucapan yang di dalamnya ada dhamir yang bersambung dengan fa'il di mana fa'il tersebut didahulukan dan dhamir tersebut kembalinya kepada maf'ul yang diakhirkan yaitu hanya ada di syair Wa qauluhu nauruhu bifathin nuni. Dan ucapan dari penyair tersebut nauruhu itu dengan atau ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala nauruhu itu adalah dengan memfathahkan nun huwa zahru maksudnya adalah bunga awil abyadu minhu yaitu atau bunga yang berwarna putih Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.